Mm-hmm. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Man yurid ayaqra al-kitab Ayah, tafadhol. Siapa? Yakub. Tafadhol ya Yakub. Min fadlik tikra. Insyaallah ajar alaik Alid nafsaka طيب Ulas jazakallah khairan. <clears throat> Kemarin kita sebutkan tentang tanda-tanda sakitnya hati. Nah, dan juga akan jelaskan tentang bagaimana mengetahui manusia akan tahu tentang dirinya, tentang penyakitnya akan dijelaskan di sini Terus bagaimana alamah maradil qalbi disebutkan oleh Syekh Muallif rahimatullah alaihi. Apa tandanya kemarin kita sebutkan ya, ikhwan? Yang ingat siapa man? Haris Utkur Apa tandanya? Eh? Kok senyum? Jangan ragu, kul. Sejaan. Apa Abdul Alamah marad kolab Hmm? Ayo. Jadi kita adar alai luhu al-khasu. Ini. Ini di tanda sakitnya hati. Nam ya ini tidak ada kesanggupan dia menjalankan tugasnya secara khusus. Ini. Ini secara global. Karena nanti akan dirinci di sini disebutkan rincian-rinciannya secara global yakni dia apa terhalangi tidak sanggup untuk menjalankan tugasnya hati ini sebagaimana tangan ya ketika sakit tanda tangan sakit dia akan terhalangi tidak mampu untuk menjalankan tugasnya Tangan tugasnya apa tangan? Men menyentuh, mengangkat. Tugasnya tangan. Ketika dia sakit nggak akan bisa ya, nggak akan mampu dengan sempurna untuk mungkin menulis ya, tangannya jarinya mungkin sakit kena pisau. Nah ini nggak akan mampu untuk sempurna. Seandainya dia mampu pun nggak akan hasilnya nggak maksimal dan menjaga hati. Tugas khususnya enam adalah menerima sebuah ilmu hikmah. Enam yakni di antara tujuan hidup diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Taala. Hati nggak bisa menjalankan tugas ini. Nah ini, ini tanda di antara sakitnya hati. Kemudian disebutkan ya di antaranya al-khub. Ini. Di antara apa? Ketika hatinya hidup, ya ketika hatinya, bisa menjalankan tugas, maka dia akan tumbuh cinta kepada Allah. Karena dia mengenal siapa Allah, dia mengenal siapa Robnya, sehingga dia cinta kepada Allah Taala. <clears throat> Dan maratul qalb ini khafiyun, ya. Penyakit hati termasuk penyakit yang tersembunyi yang apa? Ya, tersangat tersimpan nggak kelihatan. Kadang pelakunya nggak tahu, dirinya sakit nggak tahu, atau mungkin bahkan sudah mati hatinya. Kadang manusia nggak tahu dirinya hatinya telah telah mati. Nah, sebagian nggak paham. Kalau mengerti pun kadang susah untuk mengobatinya. Ketika dia sadar, oh ya hatinya lagi sakit. Nah, dia susah untuk mengobatinya karena tidak sabarnya dia untuk menanggung penawarnya, untuk menanggung obatnya ketika dia mengobati. Harus sabar, ya, dia harus mungkin banyak banyak menerima nasihat, menghadiri majelis taklim. Nah, kadang nggak kerasan untuk taklim, nggak kerasan untuk menghadiri majelis taklim yang di situ diisi mungkin masalah-masalah yang untuk pengobatan hatinya menghasilkan masalah akhlak untuk menjadi akhlak yang mulia. Nah ini dia mental, nggak kerasan. Seandainya hadir pun gelisah, ya, nggak betah untuk lama-lama. Nah ini tandanya sakitnya sebuah hati dan diobati kadang susah ya harus menanggung sabar yang sangat karena mukhalafu al-hawa. Mukhalafatul hawa. Misi hawa nafsunya. Nah ini. Maka kalau keadaannya seperti ini, orang tersebut ketika dia nggak bisa sabar untuk pengobatannya, untuk terapinya, maka yang dilakukan, yang dilakukan kegiatan sehari-harinya, maka cara ibadah ya dia mungkin maju banyak ibadahnya ketika jam murojaah murojaah, ketika jam sholat sholat. Secara dohir yang kita nampak adalah ibadah, tapi batinnya adalah cuma sekedar istiadat, kebiasaan. Nah, kebiasaan. Nah ini, sekedar kebiasaan. Oh ya, nanti jam 8 belajar. Ini. Oh ya, nanti jam 10. Nanti waktu tuhur murojaah. Sudah jadi kebiasaan saja. Nah. Kemudian wa amma afiyatuhu wa auduhu ila sihhati badal mu'alajah. Dan adapun apa yakni afiyah kesehatan hati. Nah, dan untuk mengembalikan hati tersebut kepada sehatnya setelah mu'alajah, setelah terapinya. Fahuwa ayandura ila illah di sini disebutkan cara pengobatannya untuk menuju ke arah sehat kembali ketika sudah terjadinya sakit. Nah, maka ketika pengobatannya dilihat dulu apa penyakitnya. Dilihat dulu apa penyakitnya. Fa in kana da al-bukhli. Maka jika penyakitnya adalah penyakit apa takala sakitnya adalah suatu penyakit bakhil. 6 maka fa'ilatuhu badlul mal. Maka terapinya pengobatannya adalah dengan cara enam yakni apa badlul mal mencurahkan hartanya. Mencurahkan hartanya untuk bersedekah. Enam dengan semangat. Ini pengobatan ya yang terapi ketika muncul bakhil terhadap harta. Maka caranya dilawan dengan yakni dermawan, berusaha untuk apa mensedekahkan hartanya. Walakinnahu lam yasrif, la yasrif. Ingat, jangan sampai berbuat israf. Berlebihan. Wa yasiru ila haddil tabdir. Nam sehingga akan menjadikan ya apa kepada batas-batas perbuatan tabdir. Nah ini sampai hulu sampai sangat sangat semangatnya untuk apa menjadi orang yang dermawan apa niatnya untuk mengobati penyakit bahilnya ini karena karena semangatnya nah sampai-sampai sudah ludes hartanya habis untuk disodakohkan nggak melihat kepada maslahat dan mafsadatnya punya anak punya istri kemudian juga apa ketika menjalankan hartanya ke kita mensodakohkan ternyata di situ penggunaannya hartanya untuk mungkin membangun sebagian masjid sebagian untuk tempat-tempat maksiat nah, ini terjatuh dalam perbuatan tabdir nah ini ini yang perlu di apa perhatikan jangan terlalu berlebihan sehingga akan menjerumuskan kepada perbuatan tabdir sehingga dengan demikian fayah suludaul akhor. Dengan sebab ini sifat israf, sifat tabdir muncul penyakit yang lain. Muncul menghasilkan penyakit yang lain. Tadinya bagus niatannya untuk mengobati, tapi karena israf, karena tabdir muncul penyakit yang lain. Penyakit yakni tabdir. Berlebihan dalam menjajakan harta. Fayakuna kaman yu'alitsul burudah bil hararah al hatta takriba al-hararah. Maka keadaannya orang seperti ini itu seperti orang yang dia menyembuhkan Nam ketika terasa dingin dilawan dengan rasa panas tapi sifatnya adalah al-ghalibah, mendominasi. Yang sifatnya adalah sangat-sangat panas, ya, nggak sesuai dengan ukurannya, di luar apa ukurannya, sampai over. Dingin dilawan dengan panas betul, ya. Ketika ada penyakit bahil dilawan dengan untuk dermawan. Tapi ingat jangan over, jangan over dosis. Kalau overdosis ini akan muncul penyakit yang lain. Hatta taklibal haroroh sampai dia mendominasi panasnya. Nam fayakuna da nam fayakuna da'ah idoidon. Maka ini akan menjadikan penyakit juga. Nah muncul penyakit yang lainnya juga. Bal al-madlubu al-itidal. Bahkan yang dituntut, yang diminta, yang kita inginkan adalah bersikap adil. Nah, sesuai dengan apa dosisnya. Panas ya dilawan dengan dingin, dingin dilawan dingin dilawan dengan panas, tapi ingat dengan dosisnya, jangan sampai berlebih-lebihan. Demikian juga ketika penyakit bahil dilawan dengan dermawan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan untuk menginfakkan semua hartanya, nggak memperhatikan anak dan istrinya, sampai mungkin anaknya minta-minta uang, istrinya sampai minta-minta uang, alhamdulillah min dari karena perbuatan sang suaminya yang niatannya untuk mengobati penyakit apa bahil tersebut. Diinfakkan semuanya hartanya habis, kemudian hari berikutnya jadi orang yang apa meminta minta kepada tetangganya. Nah, ini ini jelek. Kemudian wa ida aratta an ta'rifa al-wasta. Jika engkau menghendaki untuk mengetahui yani sikap adil tengah-tengah untuk mengetahui untuk mengecek pada diri kita masing-masing tentang penyakit dalam hati maka undur lihat pada diri kalian diri kita masing-masing Fa'inkana in kana imsakul jika menahan harta wa jam'uhu aladda indaka aladza indaka dan mengumpulkannya adalah lebih lezat di sisi kalian. Nah, ini apa? Kita akan mengetes ya di sini akan apa? Membuka bagaimana mengetahui penyakit hati. Jika menahan harta atau mengumpulkannya harta itu lebih lezat dirasakan oleh kalian. Wa aisaru wa aisaru alaika min badlihi dan enam lebih mudah atas kalian untuk apa? ini mencurahkan hartanya kepada orang yang berhak. Ini ya, fa'lam. Adalah holim aleka hulukul bahli. Ketahuilah bahwasanya nam yang mendominasi sekarang yang terjadi pada hati kalian adalah ahlak bahil. Ini ini ketika menahan harta ya. Jadi mengumpulkan harta itu lebih ledak daripada yakni mencurahkan hartanya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Enam. Dan ternyata dikumpulkan lebih enak, terasa lebih mantap dalam hatinya mengumpulkan mengumpulkan mengumpulkan harta. Ketika ada orang yang berhak untuk dibantu, dia minta enam apa untuk dibantu dia berat dan lebih condong pada mengumpulkan harta. Maka di sini enam yang mendominasi dalam hati orang tersebut adalah bahil. Nah, bahil. Fa'alis nafsaka ala badal. Maka obatilah diri kalian dengan cara mencurahkan hartanya untuk sang yang berhak. Nah, sang yang berhak. Demikian ini ya ketika apa kita ingin mengetes diri kita masing-masing mana, condong kemana, sifat kita bahil atau dermawan. Nah, kalau sifat bahil yang muncul itu biasanya akan terasa lezat untuk mengumpulkan harta daripada untuk mencurahkan hartanya untuk bersedekah. Wa in sara al-badlu lil mustahik alladza indaka akhaf ya dan jika yani menjadilah ya mencurahkan hartanya itu pada orang yang berhak lebih lezat nanti sekalian dan juga wa khofa alaika nam lebih ringan atas kalian daripada apa menahannya nam daripada menahannya jadi yang muncul adalah sifat kebalikannya yang awal tadi dia lebih semangat ya lebih lekat untuk menginfakkan hartanya dan lebih ringan ya jadi sampai-sampai apa faqad halaba alaika al tadir sampai mendominasi pada kalian yaitu atabdir perbuatan tabdir. Maka di sini apa kira-kira yang muncul? Penyakit apa gerangan? Eh? Perbuatan apa? kebajikannya bahil. Eh? Iya. Yang pertama tadi bahil. Yang kedua ini kebalikannya. dia sangat semangat, sangat semangat sampai dia terjatuh perbuatan tabdir. Iya dibantu, iya dibantu. Enggak peduli siapa yang minta dikasih. Orang ya mungkin barang pengemis ya dengan nyanyi-nyanyi dengan gitar dikasih sudah, semuanya dikasih. Nah ini. Ini lawan dari bahil muncul. Ini terkena penyakit lawannya bahil. Nah, Maka farji ilal muwadobah ala imsak maka kembalikanlah diri kalian kepada yakni untuk al muwadobah untuk menekuni atas al imsak yang ditekun untuk menahan ini ya tekun untuk menahan tapi ingat wala tazalu tura wala tazalu. nam Turaqu bi nafs apa ini? Wala tazalu turaqu nafsaka. Nah, senantiasa ya sambil menahan ya kita tekun kita rajin introspeksi diri menahan hartanya nam kemudian dan senantiasa juga untuk turaqib, yakni kalian untuk apa? melihat diri kalian, untuk mengawasi diri kalian ketika dia menahan atau ketika dia yakni menginfakkan hartanya. Wa tastadillu ala khuluqika bitaisiril afal wa ta'siriha. Dan kalian ya menunjukkan atas akhlak kalian dengan cara mudah ketika melakukannya tidak terasa berat, tidak terasa susah Nah ini, ini ketika sudah semangat ya menahan hartanya, kemudian pandai-pandainya dia untuk introspeksi diri, dia menunjukkan dia mengamalkan dan akhlak yang mulia dengan mudahnya ketika apa ketika ada orang yang meminta setelah dipikir-pikir mudah untuk melakukannya. Nah ini hatta tangkotia ala qatul qalbika anil mal sampai yakni terputusnya ketergantungan hati kalian dari sebuah harta. Jadi enggak tergantung, enggak eman-eman ketika dia menjalankan hartanya, oh ya sudah ini untuk si fulan. Sudah ini untuk bangun masjid, sudah ini untuk beli kitab untuk si Alan yang tidak mampu dan mudahnya. Dia menunjukkan akhlak demikian dan mudahnya melakukan demikian tanpa ada kesukakaran kesukaran, kesulitan. Nah ini. Fala tamilu ila badlihi wala imsak dan enam janganlah condong kepada ya untuk mencurahkannya yang sifatnya sampai berlebihan dan juga jangan sampai untuk menahannya yang berlebihan tapi tengah tengah bal yasiru indaka kalma Bahkan menjadilah keadaan kalian di sisi kalian, di sisi kita semuanya itu keberadaannya seperti air. Air yang ada di samping kita. Yang ingin mengalir airnya dibiarkan mengalir. Nah, yang ingin apa di situ sudah dibiarkan di situ. Falatat tatlub fihi imsakahu. Jangan kalian tahan ketika dia mau mengalir karena suatu kebutuhan yang memang orang butuh kepadanya jangan kalian tahan air tersebut ketika dia mau mengalir ketika mau dia ambil oleh seorang sudah silahkan diambil nah ini tapi kalau orang yang bahil dia akan menahannya padahal ada orang yang butuh dan juga wabadlahu jati muhtaj dan enam yakni ketika dia apa berjalan yakni hartanya pada suatu kebutuhan seorang yang membutuhkan tidak ditahan. Fakullu qalbin saraka dzalik faqad atallaha biqalbin salim. Maka semuanya hati itu menjadilah dia demikian karena memang hatinya telah selamat. Nah, hati yang sehat, hati yang selamat dari penyakit-penyakit sehingga nah, dalam masalah harta dalam masalah hal demikian dia nggak condong pada hartanya ketika mau diambil orang yang butuh dan berhak untuk diambil dipersilahkan sebagaimana air yang tinggal di samping kita dia mau mengalir silahkan mengalir nam nggak menahannya. Fi hadal makom dalam kedudukan seperti ini yang kedudukan sebuah hati yang sehat hati yang ada kehidupan hati yang selamat dia dengan mudahnya nam dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. <clears throat> Mafhum ini agak susah ya bahasanya ya. Walhasil kesimpulannya enam jadi untuk mengetahui pada diri kita dalam hati kita adakah penyakit bahil atau tidak maka dites dengan cara yakni senangkah kita mengumpulkan harta dibanding untuk mencurahkan hartanya diberikan kepada orang yang berhak. Kalau dia senangnya mengumpulkan harta, kalau dia senangnya demikian daripada bersodakoh, ketahuilah itu adalah penyakit bahil. Dan sebaliknya tak kalah dia senang mencurahkan hartanya untuk bersodakoh, kemudian nggak memperdulikan siapa yang diberi, nggak ada introspeksi, nggak ada enam yakni memilah-milah semuanya dibantu orang yang maksiat, orang yang baik semuanya dibantu. Ketahuilah, itu lawan daripada bahil. Nah, terlalu dia berbuat tabdir dan tabdir ikhwan karena syaitin kanu ikhwan syaitin temannya setan. Allah alam bisawab ilahuna tafadhalu hafizakumullah. <clears throat>